وشر الأمور مدساتها Fa inna kulla mudasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar A'adanallah wa iyakum minan nar Barakallahu Kita lanjutkan Pembahasan bahwa Amal Dikatakan amal soleh atau dikatakan ahsanu amala ialah kalau amal tersebut terpenuhi tiga rukun dari rukun rukun ibadah atau amal soleh yang akan diterima oleh Allah Ta'ala dan kita masih bahas rukun yang pertama ayakuna muwafiqa lima jaa bihi nabiyyu agar sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan riwayat yang ketiga kisah tentang Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah bahwasanya beliau melihat rajula seorang yukariru ruku' mengulang-ulang ruku' ba'da tulu'il fajr setelah terbit fajar setelah terbit fajar ada solat sunnah qablal fajr rakaatani qablal fajr khairun minad dunya wa ma maka orang ini mengulang-ulang rukuknya. Tidak seperti rukuk kebanyakan yang dicontohkan. Sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi SAW. Karena setiap satu rokaat satu rukuk. Ini mengulang-ulang rukuknya. Fanahahu. Maka Sa'id ibn al-Musayyib melarangnya. Jangan mengulang-ulang rukuknya. Karena suatu rokaat satu ruku. Karena ini perkara yang bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah kesesatan. Karena menambah agama. Wa kulla dalalatin finnar. Semua kesesatan itu dalam neraka. Maka orang ini bertanya, "Ya Aba Muhammad, ayu'azibani Allahu ala salah wahai Abu Muhammad apakah Allah taala akan menyiksa diriku karena salat ini apakah Allah taala akan menyiksa diriku dengan sebab salat ini iya qala Sa'id bin Musayyab mengatakan la walakin yu'azzibuka Allah walakin yu'azzibuka ala khilafis sunnah tetapi Allah akan menyiksa dirimu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy Albani berkata dalam kitabnya Al Irwa rahimahullah hada min bada'i' Ajwibati Sa'id Ibn Musayyab Ini adalah jawaban yang cukup indah Cukup bagus Yang dijawab oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah Kepada orang yang membuat bid'ah ini Wahuwa silahun qawiyun alal mubtadi'ati Ini adalah senjata ampuh bagi para pembikin bid'ah alladzina yastahsinu katsira minal bid'ah bismi annaha dzikrun wassalatun yang mana mereka pembikin bid'ah menganggap perkara yang bagus dari perkara-perkara bid'ah dengan nama sholat, dengan nama dikir, Thumma yungkiruna ahla ahli sunnah ingkaru dhalik alaihim. Setelah mereka bikin perkara bid'ah, baik namanya zikir atau sholat yang bid'ah, mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah di atas sunnahnya. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikra was-shalah lalu menuduh ahlu sunnah para pengikut sunnah mereka menuduh ahlu sunnah itu mengingkari dikir dan sholat padahal yang diingkari dikir yang bid'ah sholat yang caranya bid'ah wahum fil hakikoh innama yungkirun khilafahum tetapi sesungguhnya secara hakikat Ahlus sunnah mengingkari ahlul bid'ah Karena mereka menyelisihi sunnah Iya Zikir yang dibuat tidak ada di zaman Nabi Salat yang dimodifikasi tidak ada di zaman Nabi Sehingga ahlus sunnah mengingkari mereka tetapi apa tuduhan mereka? sunnah orang yang tidak menghargai Nabi. Naam, sunnah orang yang sangat mencintai nabinya. Setiap taklim paling banyak dibawakan hadis Nabi. Ali Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus bersolawat di dalam majlis berapa kali bersolawat. Satu majlis ilmu. Karena yang dibawakan sunnah hadis dari beliau SAW. Terus bersolawat. Tanpa membuat cara yang baru. Membuat model yang baru. Ini hakikatnya ahlus sunnah mengingkari penambahan dalam ibadah. Barakallahu fiikum. Sekarang kisah yang keempat. Datang dari kisahnya Malik ibn Anas. Berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, "Sami'tu Malika ibn Anasin Aku mendengar Imam Malik Ibni Anas Tayyib atahu rajulun datang menemui beliau seorang Ya Aba Abdullah min aina ukhrimu Wahai Abu Abdullah Dari mana saya mulai memakai pakaian ihram Dia bertanya Sunnahnya dari mana orang pakai pakaian ihram Jika muhaji Umrah Qal Imam Malik menjawab Min Zil Khulaifah Dari Zil Khulaifah Sebuah tempat Zil Khulaifah adalah Min haizu ahrama Rasulullah Dari Zul Khulaifah di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian ihram. Iya. Sunnahnya dari situ. Mulainya pakai pakaian ihram dari Zil Khulaifa. Faqal orang ini kembali bertanya walakin ini uridu an uhrima minal masjidi. Saya ingin Lihat. Saya ingin berihram dari dalam masjid. Bukan dari sana Zulhulaifah, dari sini lebih jauh lagi. Zulhulaifah di sana, masjidnya di sini. Saya akan lebih jauh lagi. Gitu. Faqala Imam Malik menasihati, "La taf'al." Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Iya. Faqala inni uridu an uhri minal masjid min indil qabr. Saya ingin memakai pakaian ihram dari dalam masjid di depan kuburannya Nabi. Lebih mantap mending. Tidak tanggung-tanggung. Dalam masjid dekat kuburannya Nabi. Bukan dari sana Zulhulaifah. Lebih menjauh lagi. Maka Imam Malik menasati, al, Jangan kau lakukan. Iya. Kenapa dia tidak membolehkan fa inni akhsha alaikal fitnah? Saya khawatir akan ditimpakan kepadamu fitnah. Iya. Azab dari Allah. Qala ayu fitnah fi hadza? Innama hiya amlam yalun aziduha. Fitnah yang mana ini? Ya. Fitnah yang mana ini? Tidak lain saya menambah sekian mil dari jarak tempuh uh, eh, mikotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dari Dil Hulaifah saya menambah sekian mil lagi lebih menjauh. Dikira kalau tambah adoh tambah mantep. Wah ini lebih jauh, ini lebih mantep. Ikhromnya lebih mantep ini. Lebih jauh dari ikh, tempat ikhromnya Nabi. Dikira kayak gitu pikiran orang ini. Maka Imam Malik membacakan nasihat. وقال أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة إلى قصر عنها فضيلة قصر عنها رسول صلى الله عليه وسلم Fitnah mana lagi yang lebih besar Jika kamu melihat Bahwasanya engkau telah mendahului suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang dari keutamaan itu. Fitnah mana lagi yang lebih besar jika kamu melihat kamu melihat engkau telah mendahului sebuah keutamaan yang Rasul SAW tidak melakukannya. Dikira kalau ikhramnya dari depan kuburan lebih utama daripada di Zil Khulaifah. Berarti Rasulullah kurang kurang lebih utama. Ini masalahnya yang jadi fitnah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Padahal sunnah lebih afdal. Lebih utama untuk kita ikuti daripada membuat cara yang baru. Lalu Imam Malik Naam Inni sami'tu Allah yaqulu Sesungguhnya aku mendengar firman Allah Ta'ala Surat An-Nur Ayat 64 Lalu Imam Malik membacakan surat An-Nur 64 Waliyadharil ladhina yuqalifuna an amrih An tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyisihi perintahnya Rasul an amrihi tentang perintahnya Rasul ada apa kalau menyelisihi perintahnya Rasul urusan agamanya Rasul al tusibahum fitnah jika Allah timpakan fitnah au yusibahum azabun alim atau Allah timpakan azab yang menyakitkan barakallahu fi ini masalahnya menyelesihi perintahnya Rasul itu akan mendatangkan fitnah akan mendatangkan musibah bagi pelakunya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau bertanya, mal fitnah?" Tahukah Anda apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al fitnah asyirku. Fitnah adalah apa? Kesyirikan. Insyaallah. Ini syirik adalah fitnah yang sangat besar. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang lebih dahsyat dari pembunuhan. Oleh karena itu la'alla rajul yaruddu qawlah. Bisa jadi karena seorang menolak sebagian ucapan Nabi. ayaqa fi qalbihi zaif. Lalu di hatinya ada kebengkokan hatinya menolak satu saja lalu muncul kesesatan fayahlik dia pun binasa barakallahu fikum itulah fitnah riwayat yang kelima jadi kembali kepada syarat yang pertama ikhram harus mencontoh nabi miqatnya sebagaimana tadi sholat harus mencontoh Nabi hayahnya, gerak-geriknya. Sekarang kisah yang kelima. Riwayat yang kelima adalah bahwasanya qala zada Rabi'u ibnu Husaim fit tashahud wa barakatuhu wa maghfiratuhu adalah Rabi' bin Husain menambah dalam tasyahudnya wa barakatuhu wa maghfiratuhu ya maka alqamah faqala alqamah naqif haitsu allamana alqamah menasehati kepada Rabi' yang menambah kalimat dalam tasyahud wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Apa katanya? Kita berhenti sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Titik. Berhenti. Jangan ditambah wa maghfiratuhu. Jadi jangan menambah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Walaupun maknanya bagus, apa sih maghfiratuhu? Dan ampunannya. Bagus. Kalau itu perkara yang bagus, barakallahu fikum dan Nabi tidak membacakan di dalam tasyahudnya Jangan sekali-kali menambah karena Anda akan menuduh bahwa itu Nabi tidak mengetahui hal yang bagus. Hah? Eh? Kalau itu bagus Nabi sudah sisipkan kalimat wa maghfiratuhu di dalam tasyahudnya. Barakallahu Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al amrusani rukun yang kedua, rukun diterimanya amal soleh, amalan yang paling bagus, ayakunal amilu mukhlisa fi amalihi lillahi fima bainahu wa bainallah agar supaya ayakuna agar supaya al-amilu orang yang beramal itu ikhlas di dalam amalnya untuk Allah Azza wa Jalla agar supaya orang yang beramal itu ikhlas dalam amalannya untuk Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah taala berfirman ayat yang sudah kita hafal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin tidaklah mereka diperintahkan surat al-bayyinah ayat kelima kecuali untuk beribadah kepada Allah mengikhlaskan agama naam dan ikhlas telah diberikan definisi oleh para ulama rahimahullah al-ikhlasu Tarkur riyai fit ta'ah. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan makna ikhlas secara bahasa tarkur riyai fit ta'ah. Meninggalkan riya di dalam ketaatan. Dan secara urfan takhlisul qalbi min kulli syaubin yukaddiru sofa'ah ikhlas adalah tahlisul qalb membersihkan hati min kulli syaub dari segala kotoran yukaddiru sofa'ah yang mengotori kebersihannya hati membersihkan tahlisul qalb membersihkan hati dari segala jenis saub kotoran yuqaddiru safa'ah yang mengotori bersihnya hati itu ikhlas dan ikhlas ini adalah syarat sebagai rukun diterimanya amal dan ikhlas ayuhanas adalah perkara yang berat untuk seorang melakukannya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah amrun niyati syadid. Amrun niyati syadid. Urusan niat. Niat yang ikhlas. Syadid. Perkara yang berat. Iya. Ini Imam Ahmad, imam yang sudah berhasil menjadi imam itu menyimpulkan apa kesimpulannya? Amrun niyah syadid. Urusan niat mengikhlaskan niat perkara yang berat. Itu imam yang sudah berpengalaman, bergelut dalam ilmu, dakwah, ibadah. Imam itu menyimpulkan urusan niat itu berat. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Berkata Sofyan As-Sauri rahimahullah Ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya Sofyan As-Sauri semoga Allah merahmatinya Beliau menyimpulkan Imam Isauri Imam besar Ma'alajtu tidaklah aku mengobati sesuatu syai'a asyaddu alayya lebih berat bagiku ala min niyati daripada mengobati niatku Kenapa berat mengobati hati untuk ikhlas? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena hati itu berbolak-balik bagiku. Hati itu tataqallabu, berbolak-balik. Iya, ketika masih sendiri, mungkin masih kokoh, sabar, ikhlas. Ketika mulai banyak yang memuji, menyanjung, mulai besar apa? Besar palanya atau besar hatinya atau perasaannya. Wah, saya, saya, saya. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang keikhlasannya. Itu manusia. Makanya para salah. ketika mereka sadar akan muncul adanya kekaguman pada orang lain ketika ada orang sengaja duduk berjalan di sampingnya kamu minggir sana khawatir wah ini orang besar khawatir menjadi sebab dia tidak berhasil menjaga ikhlasnya. Ini pengalaman para imam. Ini pengalaman para orang yang soleh. Baik. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, al amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidati sahihati. Rukun diterimanya amal ialah yang ketiga agar supaya amalan itu terbangun di atas pondasi iman dan akidah yang sahihah agar amalan tersebut terbangun di atas pondasi iman dan akidah as-sahihah disebutkan di dalam banyak ayat bahwa iman adalah yang menjadi sebab menjadikan amalan tersebut dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila shaliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'min" Siapa yang beramal soleh dari kaum laki, kaum wanita, dialah orang mukmin. Wa huwa mu'min jadi harus di atas sari, di atas iman. Wala nuhiyanahu hayatan kami berikan penghidupan yang baik. Wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu Kami akan balas dengan balasan yang lebih bagus. Harus dibangun di atas tauhid kosong dari segala bentuk kesyirikan. Ini akidah yang sahihah. Dibangun di atas ikhlas tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini yang akan dijadikan diterimanya orang musyrik beramal walaupun amal yang paling besar amalannya faja'alnahu haba'an mansura kami jadikan seperti debu yang beterbangan tidak diterima harus akidah sahihah sekarang pasal berikutnya apa yang dibutuhkan oleh hamba di saat melakukan ibadah ma yahtaju bihi al-'abdu inda fi'lil ibadah apa yang mesti dilakukan apa yang dibutuhkan saat hamba melakukan ibadah? Qala Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Iddatus Sabirin, yahtajul 'abduha hahuna ila sabrin. Dibutuhkan oleh hamba di sini ketika melakukan ibadah ila sabrin fi salasati ahwal untuk bersabar pada tiga keadaan bersabar pada tiga keadaan ahaduha dibutuhkan adanya sabar pada tiga keadaan yang pertama qabla syuruh sebelum mulai sebelum memulai suatu amal ibadah ini dibutuhkan sabar bitashihin niyah wal ikhlas untuk mengikhlaskan niat memperbaiki niat dan mengikhlaskan amal watajannubid arya wasum'ah dan menjauhi perkara yang mengundang ria dan sum'ah ya bersabar ke sebelum memulai ibadah dengan memperbaiki niat dan ikhlas dan menjauhi segala perkara yang mengundang munculnya ria dan sum'ah ya wa aqdil azmi ala tawfi tawfiyatil ma'murah haqqaha dan mengikat kemauan yang kuat hatinya diikat dengan kemauan yang kuat untuk menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan haknya sabar sebelum atau sebelum memulai ibadah Apapun ibadahnya, puasa kah, sholat kah, baca Quran kah, iktikaf lah, sodakoh lah. Ya, semua sebelum mengawali suatu amalan, yang pertama harus adanya sabar. Sabar ketika mulai melakukan. Sabar untuk bisa memperbaiki niat. Antum mau baca Quran. Mau mulai baca Quran. Ini harus sabar muria atau ikhlas? Eh? Mau ikhlas atau muria? Diuji. Bersabar antum untuk ikhlas. Mau dipuji orang, mau tidak dipuji orang, tidak ada urusan. Baca Quran, ikhlas, mengharap wajah Allah. Ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Harapan kita ialah Allah Ta'ala menerima amal. Barakallahu fikum. Ini sebelum apa? memulai. Jangan sampai memulai. ada yang lihat enggak? Oh, ada yang lihat. Oh, kalau begitu saya yang baca saja. Kalau ada yang lihat saya yang baca. Ada yang lihat enggak? Enggak ada. Oh, kalau itu saya enggak mau. Antum lah yang baca. Itu kenapa? Kalau seperti ini Barakallahu fikum dia tidak sabar sebelum beramal. Yang kedua, As-sabru halal amal. Bersabar di saat beramal. Mulai di dalam beramal. Di saat dia sudah mulai beramal. Harus sabar. Ini yang dibutuhkan dalam beramal soleh. Fayulazimul abdu sabru ala dawa'i taqsir fihi wa tafriyata. Maka seorang hamba terus menerus bersabar dari perkara yang ada padanya berupa kekurangan di dalam beramal wa yulazimu sabra 'alal istishabi zikriniyah dan terus bersabar menjadikan mengingat ikhlas terus diingat ikhlas ikhlas salat tarawih ikhlas baca Quran ikhlas anda sedang i'tikaf ikhlas anda sedang saum Ramadan ikhlas ini yang terus ditemani di dalam hati seorang hamba wa ala khudil qalbi baina yadil ma'bud hati terus dihadirkan di hadapan Rabbul Alamin hatinya hadir salat beribadah saya ibadah sedang mengharap wajah Allah wa yang yansahu bi amrih jangan melupakan urusan sabar ini walaisa sa'nu fi fi'lil ma'mur karena sesungguhnya perkaranya bukan sekedar menjalankan perintah bali sya'nu kulla sya'n yang salam roh halal ityan bi amri. bahkan perkara yang terus diperhatikan agar seorang jangan melupakan Allah di saat mendatangi urusan perintah Allah wal mustashiban zikrihi fi amri. Terus sabar untuk ikhlas menemani amalnya. Dan ini adalah ibadatul abid al-mukhlisin lillah. Ibadahnya hamba yang ikhlas kepada Allah yahtaju ila sabar dibutuhkan sabar ala taufiyatil ibadah untuk bisa menggenapkan, menyempurnakan ibadah sesuai dengan haknya. Ya, ditunaikan rukunnya, wajibnya, sunannya. Ya lagi puasa, ada orang ngajak bertengkar. Hah? Ini puasa ibadah orang sabar. Mencaci maki kita. Gimana ini? Antum orang paling jagoan di kampung. Kalau tidak dilayani, buat dikira apa? Kalah. Wah. Ya, Antum dituntut oleh sabar. Maka fa'in sabahu yakul ini sa'im. Katakan, saya orang yang puasa. Saya lagi puasa. Orang ladeni. Urusan ini saya tidak akan ngeladeni. Bertengkar, mengajak berkelahi. Ini sa'im. Saya orang puasa latih demikian sebagai sikap orang yang ikhlas di dalam menunaikan ibadah di tengah ibadahnya maghrib 35 wasallallahu ala nabi Muhammad tinggal satu lagi lain waktu insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillah Hamdik. asyhadu an la ilaha illa anta